Kemudian qala rahimallahu taala i'lam hudita anna afdalal minan ilmun yuzilu syakka anka wa daram wa yakshifu al haqqa lidhil qulubi wa yusilu al 'abda ila al maqrubi. Qala rahimallahu taala i'lam ketahuilah hudita semoga engkau mendapatkan hidayah ya. Semoga engkau diberi hidayah yang memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. An afdalal minan bahwasanya seutama-utama karunia ilmun yuzillu syakka anka wadaran. Itu adalah ilmu yang bisa menyingkirkan asyak. Asyak itu keraguan. angka darimu wadaron dan daron itu adalah kehinaan, kotoran. Ya. Sesuatu yang kotor, sesuatu yang hina. Nah, wa yakshiful lidzil qurubi dan menyikap kebenaran bagi orang-orang yang memiliki hati wa yusilul abda ilal matlubi dan menyampaikan hamba kepada apa yang dia cita-citakan. Nah, ini arti dari nazam beliau. Qala rahimallahu taala kemudian beliau menjelaskan yakni anna minan Allahi 'ala al-ibadi wa ما من الله على عبده به هو العلم النافع يعني yakni bahwasanya karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya itu amatlah banyak. Dan yang paling mulia, yang paling afdol dari apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada hambanya adalah al-ilmu nafi, ya, ilmu yang bermanfaat dan ilmu ya, kalau dikatakan secara mutlak maksudnya ada ilmu agama. Ya, al-ilmu yang disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama. Ya. Dan ilmu tidak sekedar pengetahuan seperti orientalis, orientalis mereka mempelajari agama Islam sekedar wawasan untuk menjatuhkan, mencari-cari kejelekan dan enam kelemahan agama Islam ya, yang sama sekali mereka tidak akan mendapatkannya. Nah, tetap ilmu di sini ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang benar dan diamalkan. Ya, karena ilmu yang tidak diamalkan bukanlah ilmu yang bermanfaat. Nah, <clears throat> Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan ya, di banyak ayatnya tentang keutamaan ini orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun?" Katakanlah adakah sama orang yang mereka berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Nah, demikian pula Rasulullah SAW beliau juga mengatakan Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan Allah pahamkan dia tentang agamanya nah ini adalah karunia yang terbesar ini adalah karunia terbesar nah ya. dan perkataan beliau ana afdhalal minan bahwasanya ini adalah seutama-utama karunia ya, dan ini adalah di dunia. Ketika seorang hamba itu diberikan ilmu yang bermanfaat. Allah pahamkan dia tentang agamanya, kemudian diberikan taufik untuk mengamalkan agama tersebut. Ya. Maka adapun nikmat yang paling mutlak, ya, nikmat yang paling utama secara mutlak itu adalah apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Nah, Hadis Rasulullah SAW yang diriatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Suhaib radhiyallahu taala anhu. Fama u'tu syai'an ahabbu ilaihim min nazari ila rabbihim. Maka tidaklah mereka diberikan sesuatu yang paling mereka cintai daripada melihat kepada Rabb mereka. Ya. Jadi afdol minan bil itra nikmat yang paling abdur yang paling utama secara mutlak itu adalah melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Ya, ini adalah nikmat yang paling mutlak. Ya, ketika seorang hamba dia telah melihat Allah Subhanahu wa taala dan melihat Allah Subhanahu wa taala di surga ini tidak mungkin tercapai dengan kecuali dengan ilmu nafi. Ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu agama yang diamalkan ketika di dunia. Ya, maka ini akan membuahkan enam nikmat yang terbesar yakni melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di, di surga. Nah, ini jadi beliau menyebutkan bahwasanya seutama-utama karunia di sini ada ilmu yang bermanfaat, yakni ilmu yang akan mengantarkan seorang hamba ke negeri yang penuh dengan kebahagiaan yang kesudahannya dengan, adalah dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berikutnya beliau mengatakan wa alamatu kaunil ilmi nafi'an ma zakartu minan nadhri annahu yuzilu 'anil qalbi shay'ain wa huma asyubuhatu wa syahawat dan tanda-tanda kalau ilmu itu bermanfaat itu adalah apa yang aku sebutkan di dalam nazam di atas ya, di dalam nazam yang beliau susun yakni bahwasanya ilmu itu annahu yuzilu 'anil qalbi syai'ain yakni ilmu itu bisa menyingkirkan dari hati dua perkara Ya, ilmu yang bermanfaat kalau ilmu itu bisa menyingkirkan dua perkara. Apa keduanya? Asyubuhat dua syahwat. Ya. Yakni syubuhat dan syahwat. Fasyuba, fasyubuhat, maka syubuhat itu adalah itu syek. Ya, yang namanya syubhat itu mewariskan asyak keraguan. Ya, jadi keraguan. Nah, itu termasuk dari syubhat sesuatu yang merusak ilmu. Seorang kalau masih ragu terhadap sesuatu kebenaran, berarti dia masih memiliki syubhat. Ya. Masih memiliki raguan, dia masih memiliki syubhat. Sedangkan dua syahwat, itu daran al-qalbi wa qaswatahu. Sedangkan syahwat itu mewariskan keindahan hati dan kekerasannya. Seorang yang masih dikuasai syahwat, hatinya kotor dan keras hatinya. Ya, keras hatinya lagi lagi hina. 6. Wa tusabbitul badana 'an ta'at. Demikian pula syahwat ini akan melemahkan badan dari ketaatan. Malas mau beribadah, malas mau melakukan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena dia masih dilingkupi dengan syahwat. Ya. Sehingga malas untuk melakukan ketaatan. Maunya ber, bermaksiat. Nah, ini dua dua penyakit, ya. dua penyakit yang keduanya Nah, mesti disingkirkan dengan ilmu yang bermanfaat atau ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa menyingkirkan syubhat dan syahwat. Nah, fa'alamatul ilmi nafi' maka alamat ilmu yang bermanfaat adalah yuzilu hazainil mardain maradain al Maka alamat atau tanda-tanda ilmu yang bermanfaat adalah yang dia bisa menyingkirkan dua penyakit besar ini ويجلب للعبد في مقابلتهما شيئين dan dia bisa mendatangkan kepada seorang hamba kebalikan dari dua perkara tersebut ya fi muqabalatihima yakni sebagai kebalikan dari keduanya dua perkara wahuma dan apa itu keduanya al yaqin alladhi huwa yang pertama adalah al yaqin dan yakin itu adalah kebalikan dari asyukuk kebalikan dari ragu lawan dari ragu <clears throat> wasani dan yang kedua adalah wal imanut tamu al muwassilu al abda li kulli kerubin. yang kedua adalah iman yang sempurna yang menyampaikan seorang hamba kepada setiap yang dicita-citakan ya. jadi seorang yang ilmunya bermanfaat maka ilmu itu akan menyingkirkan dua penyakit besar yakni keraguan dan kehinaan atau syubhat dan syahwat dan sebaliknya ya ilmu itu akan mendatangkan dua lawannya yakni keyakinan dan iman yang dengan keyakinan maka ini akan menyingkirkan keraguan menyingkirkan syubhat dan iman ini akan menyingkirkan syahwat orang yang beriman yang kokoh imannya dia tidak mudah untuk melakukan dosa ya. dia tidak mudah terseret untuk melakukan berbagai macam kemaksiatan karena dia memiliki benteng yang kokoh yakni keimanan yang sempurna. 6. Nah. Jazatsani wal imanu tamu al muwassilu al abda li kulli matrubin. Yang kedua adalah iman yang sempurna yang mengantarkan seorang hamba kepada setiap harapannya, kepada seluruh cita-citanya. Al musmiru lil amali salihati yang membuahkan amalan-amalan yang soleh Allah huwa syahwat yang mana itu merupakan lawan dari syahwat ya. Nah, lawan dari syahwat al-amal as-salih. Ya. Nah, ini adalah lawan dari syahwat. Fa kullama izdadu al-insanu min al-ilmi nafi Maka setiap kali setiap hamba, setiap kali seorang hamba dia bertambah ilmunya yang bermanfaat, hasalalahu kamalul yaqini wa kamalul iradati maka terwujud baginya kesempurnaan keyakinan dan kesempurnaan irada kesempurnaan kehendak wala sa'adatul 'abdi illa bijtima'i Dan tidaklah akan sempurna kebahagiaan seorang hamba kecuali dengan terkumpulnya dua perkara ini. Nah, dua perkara ini, yakni al yakin wal iman. al yakin wal iman. Jadi seorang yang tidak memiliki keyakinan dan keimanan maka tidak akan berbahagia. Karena kebahagiaan seseorang hanya akan sempurna apabila kedua perkara ini ada pada dirinya. wabihi matuna matunalul imamatu fid Dan dengan keduanya dengan al yakin wal iman maka digapai keimaman di dalam agama ini. Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, waj'alna minhum dan kami menjadikan di antara mereka a'immatan yahduna bi amrina imam-imam pemimpin yang mereka memberikan petunjuk dengan perintah kami lamma sabaru ketika mereka bersabar wa kanu bi ayatina yuqinun dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami nah ketika mereka bersabar nah dan sabar ini adalah konsekuensi dari keimanan ya, konsekuensi dari keimanan. Orang yang beriman dia mesti bersabar. Dan orang yang tidak memiliki iman dia tidak akan bisa bersabar. Nah, dan mereka adalah orang-orang yang yakin. Ya, jadi dengan dua perkara ini, as sabar nam, wal yakin, seorang hamba akan mendapatkan kedudukan yang tinggi yakni aimatan kejin. ya, jadi pemimpin di dalam agama. Nah, minimal ya, semoga ini terwujud bagi kita di keluarga kita. Ya di dalam keluarga kita kita menjadi pemimpin bagi istri yang soleha dan anak-anak yang soleh dan soleha amin ya rabbal alamin kemudian wa darajatul yaqini salatun dan derajat al yaqin itu ada tiga kulu wahidin a'la min al ukhra yang mana masing-masingnya itu lebih tinggi dari yang lainnya ilmu yaqin wa ainul yaqin wa haqqul yaqin yang pertama adalah ilmu yaqin kemudian yang di atasnya adalah ainul yaqin yang di atasnya lagi adalah hakul yakin. Nah, ini derajat keyakinan. Fa ilmu yakin ka ilmin al-ana fil jannati wan nar. Ya. Seperti ilmu yakin itu seperti ilmu kita sekarang ini. Kita meyakini bahwasanya di sana ada surga dan neraka. Ya, kita yakin. Ya. Kita yakin bahwasanya surga dan neraka itu adalah sesuatu yang pasti, sesuatu yang ada. Nah, kita yakin tetapi keyakinan ini adalah ilmu yakin. Ya. Ini adalah ilmu yakin. Kita meyakini dengan ilmu kita. Kemudian wa ainul yakin idza warada nasu al-qiyamah. Ya. Dan ainul yakin ain artinya mata. Ya. Keyakinan yang tidak sekedar diilmui tetapi juga lebih dari itu dilihat dengan mata kepalanya. Idza warada nasu al-qiyamah. Naam. Yakni apabila manusia mereka sampai pada hari kiamat. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina wa burrizatil jahimu lil ghabin." Dan surga itu didekatkan untuk orang-orang yang bertakwa dan disampaikan jahim tersebut adalah untuk orang-orang yang sesat. Ya. Farauhuma qabla dukhuli, maka nah, mereka melihat keduanya sebelum mereka masuk ya, sebelum orang-orang yang beriman masuk ke dalam surga mereka melihat surga tersebut karena didekatkan kepada mereka demikian pula orang-orang yang zalim orang-orang yang kafir sebelum mereka dimasukkan ke dalam neraka mereka telah melihat neraka tersebut sehingga mereka memiliki enam keyakinan dengan yang namanya ainul yakin ya ainul yakin mereka benar-benar telah melihat Orang-orang beriman benar-benar melihat surga, orang-orang yang kafir, orang-orang zalim benar-benar melihat neraka. Nah. wahakul yakin idza dan hakul yakin yakni apabila mereka memasukinya, yakni orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa masuk ke dalam surga sehingga mereka mendapati surga itu dengan hakul yakin. Demikian pula orang-orang zalim, orang-orang kafir mereka masuk ke dalam neraka dan mereka meyakininya dengan hakul yakin karena memang sudah benar-benar di dalamnya. Nah. <clears throat> Ini. Baik, sebelum kita lanjutkan perkataan beliau, nah kita kembali kepada nazm beliau, yang nomor 6, banyak syiful haqqa idul kurubi. Nah, dan perkataan beliau wa syiful hafal idul kurubi di sini juga terdapat faedah disampaikan oleh sebagian pencara yang lainnya yang beliau tidak sampaikan di sini dan menyingkap kebenaran bagi orang-orang yang memiliki hati ya hadza aidan min fawaidil ilmu ini juga merupakan faedah dari ilmu ya beliau sebutkan di nazam tetapi beliau tidak enam e, berikan tambahan di dalam syarah beliau yakni di antara faedah ilmu juga itu nam wa yakshiful haqqo lidzil qurbi yakni menyingkap kebenaran bagi orang-orang yang memiliki hati. nam Maksudnya bagaimana? Yakni annahu yubayyinil mar'i al-haq, yakni menjelaskan kepada seorang hamba mana yang benar. Ketika dia melihat ya, beberapa pendapat, ya, beberapa pendapat, dia akhirnya mengetahui dengan ilmu dia mengetahui oh pendapat yang benar adalah ini. Ya. Nah, karena sebagaimana dikatakan oleh sebagian para ulama, fal ilmu laisa bima'rifatil aqwal, wa innamal ilmu bima'rifatir rajih minal aqwal. Bukanlah yang namanya ilmu itu adalah dengan mengetahui banyak pendapat. Oh dia berilmu, kenapa? Dia banyak referensi, dia tahu oh, pendapat bulan, pendapat bulan, pendapat bulan. Ya, banyak referensinya. Tetapi hakikat ilmu bukan itu. Ya. Tetapi yang namanya ilmu, dia mengetahui mana dari perkataan-perkataan itu yang benar. Ya. Bukan oh dia hafal perkataan pendapat pulang pulang banyak pendapat dia tahu pendapat. Tapi tidak tahu mana yang rojih. Ini bukan bukanlah ilmu. Ya. Tetapi yang namanya ilmu ada mengetahui mana yang rojih dari dari perkataan-perkataan tersebut. Ya. Wa innamal ilmu bima'rifati razi minal aqwal. Bahwasanya ilmu itu adalah mengetahui mana yang razi, mana yang paling benar dari perkataan-perkataan, dari pendapat-pendapat yang yang ada. Nah, baik kita lanjutkan. Ya. Wa yusilul amda ilal matulubi sehingga dengan demikian ya, dengan ilmu yang bermanfaat itu itu akan bisa mengantarkan seorang hamba kepada apa yang dia cita-citakan. Kala rahimallahu taala fi syarh, eh, beliau selanjutnya mengatakan eh, pada syarah ini, wa hasilu dzalika eh, wa hasilu dzalika anna al-'ilma syajaratun tuthmiru kulla qawlin hasanin wa 'amalin salihin. Dan kesimpulannya bahwasanya ilmu itu adalah pohon yang membuahkan setiap ucapan yang bagus dan amalan yang bagus. Ya, ucapan yang bagus dan amalan yang bagus ini merupakan buah dari ilmu. Ya. Wal jahlu syajaratun tusmir kulla qawlin wa amalin khadithin. Demikian pula kejahilan, kebodohan itu seperti pohon yang dia akan membuahkan setiap ucapan dan perbuatan yang jelek. Setiap ucapan yang jelek dan perbuatan yang jelek itu adalah buah dari kejahilan, buah dari kejahilan. Wa ilmu bihadhihi masabati. dan kalaulah ilmu itu seperti ini kedudukannya, bagi lil insani an yahrisa kullal hirfi. Maka sepantasnya bagi manusia untuk dia bersemangat dengan semangat yang paling besar, dengan semangat sesemangat-semangatnya. Nah, kullal hirfi dengan semangat yang maksimal wa yajtahida kullal istihadi fi tahsilihi dan bersungguh-sungguh dengan kesungguhan yang paling tinggi fitahsili untuk mendapatkannya untuk mendapatkan ilmu tersebut. Nam, wan yudimal isti'anata billahi fi tahsilihi. Dan adalah dia senantiasa memohon pertolongan kepada Allah di dalam enam proses mendapatkan ilmu tersebut. Ya. Karena seorang itu tidak akan mampu bersabar dengan dalam belajar kecuali dengan pertolongan Allah. Ya. Berapa banyak kita saksikan orang belajar di tengah jalan putus. Ya. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka tidak akan menyelesaikan pelajaran-pelajaran ya sehingga adalah kita nah, terus dan terus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat nah wa yabda bil ahammi fal aham minhu dan hendaklah dia memulai dari yang paling penting kemudian yang penting dan seterusnya dan ini adalah metode belajar ya metode belajar adalah memulai yang paling penting ya memulai yang paling penting ya, sehingga adalah kita mempelajari akidah ya karena perkara yang paling mendasar sehingga jangan sampai kemudian kita malas mempelajari akidah dan kita sibuk mendalami khilaf di dalam permasalahan fikih. Ya. Masih keliru akidahnya. Nam dia sudah mengumpulkan oh pendapat fulan, pendapat imam fulan banyak di kepalanya dalam keadaan akidahnya masih masih belum benar. Ini adalah keliru. Tetapi belajar agama yang benar adalah an yabda bil ahami fal aham. Memulai dari perkara yang paling penting kemudian yang penting dan dan seterusnya. Wa min ahammihi dan diantara yang paling pentingnya ma'rifatu usulihi wa qa'idihi terjiu tarji'u masailuhu ilaiha. Ya. Dan diantara yang paling penting dari ilmu tersebut adalah mengetahui pokok-pokok dan prinsip-prinsip yang seluruh permasalahan atau berbagai macam permasalahan itu kembali kepadanya. Ya. Kita kalau ingin belajar, pelajari induknya, Ya. Dengan mempelajari ilmunya kita akan memahami cabang-cabangnya. Tapi kalau mempelajari cabang-cabangnya, maka energi kita akan habis, memori habis untuk mengingat cabang-cabangnya dalam keadaan. Nah, cabang itu sangat banyak sehingga ketika memori kita sudah habis memahami cabang ini, banyak cabang yang lain yang kita tidak tidak pahami. Tetapi kalau memahami induknya, maka dia akan dengan mudah memahami cabang-cabangnya. Sehingga, nah ini pentingnya yang dikatakan di sini adalah memahami kaidah-kaidah prinsip-prinsip pokok ya, yang mana permasalahan-permasalahan yang lain itu kembalinya kepada hal itu. Jadi kalau ada permasalahan baru, oh dia tahu, oh ini kembalinya kepada masalah ini. Ada masalah yang lain, oh ini ada kaidah yang demikian. Nah, sehingga ini termasuk perkara yang penting ya, terkhusus di dalam permasalahan fikih, kita adalah memahami kawaid-kawaid di dalam fikih, al-kawaid al-fikhiyah. Nah, walihada qultu oleh karena ini aku katakan insyaallah kita akan baca